الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Semoga Allah yang maha menatap Maha mendengar Maha menyaksikan Menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah Dimanapun, kapanpun Sehingga sibuk Kita menjaga diri Agar selalu di jalan yang disukai Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mendengar segala-galanya Menggolongkan kita menjadi orang yang selalu Merasa didengar oleh Allah Sehingga kita kalau mau bicara Mikir Ini perkataan saya disukai Allah atau tidak Tes, tes ini perkataan saya disukai Allah atau tidak yang mana yang lebih enak A B A B biasanya ini ya variasi suara saja jadi Jadi mudah-mudahan kalau kita bicara kalau kita bicara lebih sibuk dengan pendengaran Allah punten dikecilkan sedikit lebih sibuk dengan pendengaran Allah daripada pendengaran orang yang tidak bisa apa-apa karena kalau kita sibuk dengan penilaian orang, kita cenderung nanti membagus-bagus kata-kata, bukan membagus-bagus niat dan membagus-bagus sikap. Karena dalam pandangan Allah, Allah tahu segala isi hati kita. Saya mohon maaf ini. Ada masalah? Saudaraku sekalian, saya akan membacakan sebuah hadis yang penting ini bagi yang ingin berkedudukan di sisi Allah hadisnya agak panjang tapi saya baca terjemah hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan dalam sahihnya ya ini bagi saudara yang mau ngamalkan ini silahkan ikuti Rasulullah SAW bersabda Maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang paling baik? Mau? Yang paling suci di hadapan Rob kalian. Mau? Yang paling tinggi derajatnya. Lebih baik dibandingkan dengan menginfakkan emas dan perak. Amalan yang paling baik, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian artinya pertempuran maka para sahabat menjawab saudara kurang mau ya eh, mau tidak nih coba saya jelaskan lagi ya amalan yang paling baik yang paling suci di hadapan Rabb kalian yang paling tinggi derajatnya lebih baik dari menginfakkan emas dan perak dan lebih baik daripada bertemu musuh kalian membunuh atau terbunuh itu biasa dalam perang ya maka para sahabat menjawab mau dan Rasulullah bersabda Saudara mau tidak tahu Saya hanya mau menyebutkan Kalau saudara mau Mau Ini amalannya dahsyat sekali ya Dia lebih Baik Daripada Yang tadi disampaikan Dan amalnya adalah zikrullahi ta'ala zikir kepada Allah ta'ala cuma itu jawaban Rasul dan ini yang jarang kita lakukan Al-Baqarah 152 Fadkuruni Adzukurkum maka karena ingat kepadaku firman Allah, maka aku ingat padamu. Jadi orang yang paling banyak zikirnya, paling banyak ingat Allah adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah. Kalau ingatan tanda cinta, maka yang paling banyak zikir adalah yang paling dicintai oleh Allah. Oh Kalau sekarang saya sebut nama Kang Asep mana Kang Asep oh. Kalau tidak hati-hati tuh Kang Asep bahagia Karena disebut dalam halayak Belum lagi dipanggil nanti oleh Kalau yang senang disebut pejabat Di istana negara Berulang-ulang disebut seseorang Wah itu bisa merasa Bagaimana kalau seseorang disebut-sebut oleh Allah penguasa langit dan bumi? Dunia ini kecil, jagad semesta ini malaikat dan Allah menyebutnya di kalangan para malaikat. Masya Allah. Jadi memang ahli zikir ini orang yang dahsyat. Udah paling top paling banyak zikirnya, paling top. Tinggal kita ingin tahu zikirnya seperti apa. Oh, semua mikir ini <laughs> pengen ya. Ya sebab mau infak emas enggak, mau perang enggak berani, sedekah pelit saya mau nyari nih amalan ini asal ada enteng nih <laughs> gitu perasaan saudara tapi dah wajah-wajahnya asal ada harus ditambah zikirnya ya nah siapa ahli zikir Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah berhenti dimanapun kapanpun hatinya selalu berzikir ke Allah. Bagaimana kalau di WC ada doa masuk WC, ada doa keluar WC. Bagaimana kalau di dalam WC orang yang mengenal Allah mustahil berhenti hatinya dari melupakan Allah. Sebab segala sesuatunya mengingatkan kepada Allah. Lihat air, ini air karunia Allah bertasbih. Tiba-tiba mulas, ini usus ciptaan Allah Begitulah. Dan banyak kenikmatan sesudah keluar dari WC, ya kan? Maka sering disebutkan orang yang paling sering melihat manusia bahagia adalah petugas WC umum. Ya. Berarti di sana banyak karunia Allah, benar? Bisa Buang hajat itu nikmat. Bagaimana tidak ingat kepada Allah? Hanya tidak dilafalkan. Coba saudara sedang mules. Siapa yang dimintai tolong? Kecuali pemilik perut kita, ya kan? Sambil pakai minyak angin dan sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, ada juga nih Ya Rasul ini juga Imam Tirmizi Tirmizi ini sahih Sesungguhnya aku telah banyak mengamalkan syariat Islam sehingga aku merasa berat oleh karena itu beritahukan kepadaku suatu amalan sehingga aku biasa membiasakan diri untuk mengerjakannya maka Rasulullah menjawab basahi lisanmu dengan zikrillah dengan zikir. Nah, saya kira dalam tiga pertemuan kita satu bulan ya akan membahas tentang zikir ini secara berseri ya. Setuju? Ini lebih terstruktur. Jadi saudaraku sekalian, saat ini kita akan coba bahas zikirnya seperti apa sih? Zikir itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama macam-macam zikir ya. Yang pertama yang termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu sudah masuk zikir sepanjang niatnya untuk takarub kepada Allah. Maka teman-teman penghafal Quran di sini luruskan niat tidak usah orientasi disebut hafiz atau hafal 30 juz. Tapi orientasikan setiap ayat yang dibaca bisa mendekat ke Allah. Karena satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Alif, Lam, Mim itu tiga huruf. Terbayang nih para penghafal. Untuk hafal itu kan dibaca 40 kali berulang-ulang. Kalau niatnya lurus, zikir banyak. Dan sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Maksudnya keluarga dalam tanda kutip ya. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul Quran. Dan mereka adalah ahlullah, mereka disebut keluarga Allah dan orang yang diistimewakan oleh Allah. Jadi kalau lihat orang yang senang sekali dengan Al-Qur'an, selalu membaca Quran, ya, kemudian akhlaknya terjaga, hatinya bersih, ah, sebaiknya eh, bolehlah saudara yang belum punya jodoh untuk mendoakan dia supaya dapat jodoh yang lebih baik dari saudara. Ya. Mereka adalah orang khusus iri, ya, iri dengan meniru kebaikan. Rasulullah juga ngaji aja, bahkan ketika berbaring Siti Aisyah sedang head Rasulullah berbaring dan tetap ngaji Rasulullah Masya Allah jadi kalau saudara memperbanyak baca Quran itu sudah top sekali karena itu adalah kalam Allah dan dalam Al-Quran itu mayoritas adalah tentang Allah Umul Quran Al-Fatihah tentang Allah ayat kursi, ayat yang paling mulia tentang Allah. Sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas tentang Allah. Memang Allah jadi luar biasa. Niatnya lurus, membaca Al-Qurannya dengan adab yang benar. Insya Allah termasuk zikir. Yang kedua, zikir dengan menyebut asma Allah wasifat dengan sifat Abdul Zikri La ilaha illallah Abdul Dua Alhamdulillah Jadi Pilih asma Allah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Jauh lebih baik daripada ngobrolkan skor sepak bola dari sibuk mengobrolkan artis yang nikah daripada sibuk menceritakan guru yang galak ah mending wirid ya benar bukan tidak boleh ngobrol jangan kebanyakan ngobrol banyakkan wirid zikir saya mohon maaf kalau cerita ini mengulang Suatu saat datang ke sebuah pesantren Ini terekam ya Belum ketemu dengan Kiai kiainya Aneh Ini pesantren santrinya jarang ngobrol Diam aja Ketemu Ibadah Lihat ke sawah Tapi jarang sedikit Seperlunya pelan Terus saya tanya dek Kenapa jarang pada ngobrol begini? Apa jawabannya? Untuk apa banyak ngobrol, ah? Yang penting mah banyak zikir. Aduh, itu mau gempol asa digampar tuh. Santrinya saja ngomong gini nih. Simpel. Untuk apa banyak ngobrol kalau tidak perlu? Yang perlu tuh banyak zikir. Jebet, jebet itu ada. malam harinya saya lihat tuh dandan pakai gamis putih pakai sorban rapi-rapi harum-harum dibanding siang kal ternyata malamnya teh ibadah tuh Isya jam 10 lalu zikir sholat sholawat ngaji zikir habis sampai isfok nggak tidur tuh mereka semalam saya sebagai tamu kan capek ya. Ciri orang yang salah gini hadirin. Saya tidak kuat tidur di masjid yang malu. Ya kiai sarewai. Jadi saya di luar masjid saja cari alasan capek ah, teh tebih ya. Yang aslinya si tekiat hadirin. Masya Allah <clears throat> bangun jam 12 lagi zikir variasi itu kadang zikir sholat ngaji sholawat zikir doa habis sampai pagi semua tuh Dah lah jangan meremehkan penampilan ya mereka penampilan terbaiknya di malam hari karena mau ikut jamuan Allah kita penampilan terbaiknya undangan makan nah, karena patuangan wae gitu terus zikirnya yang lain adalah dengan memperbanyak doa itu juga zikir karena tiap doa minta ke Allah jadi zikir Memang sebaik-baik doa adalah Al-Quran Karena itu doa yang ditalamkan oleh Allah Sebaik-baik doa selanjutnya adalah Yang dicontohkan Rasul Karena Rasul berbicara tidak dengan nafsu Melainkan dengan bimbingan Allah Tidak ada salahnya berdoa dengan para doa sahabat Walaupun derajatnya lebih rendah dibanding <coughs> Gak bisa bahasa Arab Belum hafal doa Quran belum hafal doa Nabi ya sudah doa bahasa Sunda saja karena Sunda juga ciptaan Allah benar nggak kampungan Sunda teh jangan banyak gaya ingin seperti orang lain lu dari mana gue dari Tasik Meleye nah itu tidak usah biasa saja <laughs> Sunda ciptaan Allah, Jawa ciptaan Allah, Batak ciptaan Allah, Cina ciptaan Allah. Jangan merasa keren dengan bahasa Inggris sama bahasa Inggris dia ciptaan Allah. Ya. Di Inggris mah anak-anak kecil udah bahasa Inggris. Enggak gaya-gaya amat biasa. Di kita anak kecil bahasa Inggris, waduh ibu bapak na pamer, "Honey, come here." Naon mah tong loba gaya. <laughs> Ujul beda tema. Saya ngapalin mah yang pamer. Oke. Okay? Nah, itu teh asa gaya. Contoh stiker, yes, we are the Muslim power. Gaya itu. Daripada mohon Acep abdi Kakiatan Islam. Aduh itu stiker kurang gaya tuh Nah, inilah karena masih minder kita itu ya. Sehingga kalau ngobrol suka you bagaimana? Udah ai katakan. Nah, itu namanya baru kursus ya dah nggak usah mikirin yang gitu-gitu zikir ya lah jadi sekarang perbanyak doa hafalkan doa ya <coughs> pakai target tulis di kertas masukin saku baca terus apalagi punya handphone tiap hari nambah doa satu saja nambah bahan zikir apalagi doa-doa yang sesuai keperluan Robbana Hablana itu kan doa jodoh ya ayolah jadikan doa menjadi bagian yang berulang-ulang kita minta Allah tidak bosan mendengarkan doa hambanya doa itu zikir selalu apalagi yang ketiga zikir itu adalah di antaranya dengan mengamalkan perintah Allah itu zikir. Kalau ada musyawarah membahas halal haram, yang memerintahkan halal adalah Allah, yang melarang yang haram adalah Allah itu zikir. Jadi pengkajian kitab itu zikir. Adalah zikir amar ma'ruf nahi mungkar itu zikir. Pokoknya apapun yang bisa membuat kita patuh ke Allah adalah zikir walaupun kita tidak sedang menyebut nama Allah lebih bagus lagi menyebut nama Allah nah saudaraku sekalian tang zikir ya <laughs> jari jangan suka diketuk-ketukan ke ini bisa diambil jarinya ya kasihan tenang tubuh itu tidak usah melakukan gerakan-gerakan yang tidak manfaat sepakat Allah melihat tidak yang suka ngetuk-ngetuk jari ke ini kan lihat tidak dicatat tidak apa manfaatnya kita ngetuk-ngetuk uh, ini mengganggu orang ini kuku makin pendek ya kan jangan termasuk yang pakai tasbih ceklekan Subhanallah ceklu, ceklu. Beliau bertasbih menghitung tapi tetangganya terganggu. Jangan, ya. Nah, saudaraku, jadi zikir itu ada beberapa jenis. <clears throat> Ada yang zikir lisan saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah eh? tungguan orang astagfirullah astagfirullah kira orang berwirid sedik deh ya subhanallah subhanallah subhanallah tapi dari matanya ya nggak kelihatan zikir nggak apa-apa jangan remehkan yang zikir lisan walaupun itu derajatnya masih derajat yang rendah tapi jauh lebih baik daripada yang tidak zikir tumbuhan orang subhanallah subhanallah subhanallah. Sadik daya. Alhamdulillah alhamdulillah. Pikirannya ketinggalan sepak bola. Nah, ini disamet tumbuhan ah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Ada yang begitu? Udah lebih bagus ya. Ada yang sambil lari tumbuhan subhanallah subhanallah. Ya, bagus juga itu. Tapi itu lebih bagus zikir lisan. Ada juga yang zikir hati sedang diam, mulut tidak bunyi, tapi hati ya Allah. Ini wajah-wajah ciptaanmu. Engkau simpan hidung di depan semua, rambut macam-macam, enggak ngomong mulut, tapi hati takjub. Tiba-tiba datang kupu-kupu, masya Allah, hmm, papatong ya, ini stabil gini, helikopter masih susah stabil datang lalat Allah gesit sekali sibuk aja ingat Allah oh, itu zikir ada juga yang zikir lisan dan hati ini enak ini paling enak nih cari tempat itikaf bersih ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain ya arhamar rahimin irhamna ya dal jalali wal ikram sambil disebut nama Allah sambil hati diresapi sambil merasa Allah maha dekat maha mendengar ah bisa simbah air mata coba saudara nanti cari tempat yang sepi ya tapi harus kuat juga karena ada yang sepi takut lagi ya Allah ya Allah ya Allah <laughs> ah, itu diatur ya itu mah kan kalau gelap takut anu ngajelepeng ya Allah jangan sama padahal Allah yang menguasai jin ya kan tolong ya Allah mau Al-Fatihah takut diaminin yang lain di pelan jadi zikir yang terpenting adalah memang hati yakin Allah maha mendengar Allah maha melihat Zikir yang baik yang membuat kita merasa kecil Lemah Tidak berdaya di hadapan Allah Bodoh Tak tahu apa-apa Fakir Tidak punya apa-apa Hanya Allah yang punya segala ah, Itu zikir paling nikmat Kapan saja Allah Alladzina yadkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis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 tuh penuh Allah Allah ini ada dan inilah yang digolongkan para aulia Allah para kekasih Allah derajatnya tinggi di sisi Allah karena Allah pun sangat rapat mengingat dirinya fadkuruni atukurkum Siapakah awliya Allah di dalam hadis riwayat Al-Hakim ini sahih juga dalam silsilah as-sahihah ya. Auliyaullahi idza ru'u tukirullah. Kekasih Allah itu kalau kita lihat dia lihat hamba yang cinta ke Allah ini kita jadi ingat Allah. Jadi orang-orang yang sangat suka ke Allah Allahnya itu sudah benar-benar ada di hatinya, di pikirannya Udah bulat, ingat ke Allah Sehingga tiap orang yang lihat dia pun jadi ingat ke Allah Nah pertanyaannya Kalau orang lihat kita, ingat apa ini? Ada yang ingat Cileng ada yang ingat hutang mana mah loba hutang pelit berarti rada jauh kita dari waliullah ya nah ini saya dapat kitab yang para sahabat tuh ada ya maaf saya bacakan ini yang kalau kangen ingat Allah tuh ingat nah ini nih kata Ja'far berkata setiap hatiku terasa keras Aku akan melihat Muhammad bin Wasi Beliau seorang kekasih Allah Yang hatinya tidak lepas dari Allah Jadi kalau kita ingat Lihat beliau tuh Kita akan terkena aura Jadi ingat kepada Allah Konon orang-orang yang melihat Ayub As-Sakhotiani Semoga Allah ridho kepada beliau Di pasar mereka langsung bertakbir karena seakan-akan mereka melihat ada cahaya yang memancar dari wajahnya. Allah. Jadi kalau orang udah hatinya ke Allah terus ah yang lain kecil, ya kan? Benar? Kita kan sibuk dengan masalah remeh karena ke Allahnya lupa. Ya cengek, cek saya harus tilu. Kenapa dua? Di mana cengek satu lagi? Allah. Orang mau tahajud mun cengek. Coba itu. Mau ke masjid, ini cengek harusnya dua senti, ya cuma satu setengah senti, Terlalu gawat, Aden. Orang yang ingat kebesaran Allah pasti nggak akan ribet oleh perkara-perkara yang tidak perlu. Benar? Tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. nggak bisa lepas dari Allah. Kenapa ada orang yang nggak bisa lepas dari Allah hatinya? Karena semua yang dilihat juga ciptaan Allah. Tes aja, mau lihat bikinan Jepang. Coba saudara keluar dari sini, zikir tuh ke Jepang. Jam seberapa? Seiko, Jepang. Tiap lihat bikinan Jepang, sebut Jepang, saudara bisa zikir Jepang berkali-kali ayo naik motor nem Honda Jepang tiba-tiba ada yang nubruk kayak gitu. eh Yamaha Jepang kita naik angkot saja apa angkot sekarang Mitsubishi Jepang setel tipnya Sanio Jepang panas nih kipas angin Panasonic Jepang lagi duh kurang dingin masuk ke kulkas nonton TV Jepang, Jepang, Jepang. Hanya ingin lihat buatan Jepang aja, kita bisa jejepangan ini. Ini serius hadirin. Kalau ke Mekah ingin buatan Cina, ah udah bisa ganti wirid itu. Pegang tasbih Cina. Pegang Cina. Ini Cina, Cina, Cina, Cina, Cina, Cina, Cina. Bisa begitu. Hanya ingin lihat buatan Cina. Sekarang ingin lihat buatan Allah. Aduh, buatan Allah Ustaz Fuad nih. <laughs> Ingat. Ya Allah, kucing buatan Allah. Lihat, ini bikinan Allah. Dihembus angin. Ah, ini juga bikinan Allah. Haus ada air ciptaan Allah. Jadi gimana lupanya? Tiba-tiba datang preman. Apa kamu? Oh, kumis buatan Allah ya. Apa kamu lihat kumis saya? Alhamdulillah. Suaranya seimbang dengan badannya. Coba kalau oleh Allah dibuat kecil sekali suaranya. Udah, apa? Akan tidak kurang. Tidak berarti yang suaranya kecil jelek. Saya mohon maaf ya. Itu juga ciptaan Allah ya. Tapi kalau ada preman gitu, "Naon sia? Ah? Pangaja kok?" Ah, alhamdulillah, ini juga ciptaan Allah, benar. Eh, serius ini benar. Oh, oh, tiba-tiba ada anjing Doberman. bermain. Hah, ciptaan Allah. Sambil lari, ya Allah. Jangan gitulah ya. Karena anjing ciptaan Allah, siapa yang bikin taring segede gitu? Ya Ibu anjing, aki anjing, boro-boro. Allah yang bikin, ya kan? Mau makan gimana nggak ingat ke Allah? Hah, ya Allah. Nasi sebelum kau sampaikan ke piring ini ratusan kilometer ditanam, diketam. Oh, asin, garam. Oh, ya, ya Allah. Hmm, ikan dilahirkan oleh bu ikan dibesarkan sekarang di sini pindang masya allah sambal oh ini makanan termewah sambal itu sepuluh minimal komponen garam ketumbar wah ini makanan termewah walaupun segini itu paling rumit itu dibanding dengan ayam e, bakar lebih sederhana tapi sambal tuh rumit ya Allah harusnya ingat sambal teh Ya Allah, ya Allah. Lihat buku, aduh bisa baca, ada mata. Wah Allah, Allah. Itu waliullah tuh anteng hidupnya. Halo. Ya kalau belum katakan nggak apa-apa minimal tahu ya kan. Oh, sejauh pisan ah. Ya dengan izin Allah mah bisa. Dah hanya Allah yang ngebulat balik hati. Ya. Pengen begitu? Anteng hadirin, lihat dosen ngamuk. Kalian mengerjakan PR tidak? Tidak, Pak. Tahu hari ini ada PR? Tahu, Pak. Kenapa tidak dikerjakan? Saya ketiduran, Pak. Kamu ini mahasiswa ketiduran. Kamu tidak takut saya marah? Tidak, Pak. Kenapa kamu tidak takut? Saya lebih takut berbohong, Pak. Kalau Bapak marah, tidak membahayakan dunia akhirat saya tapi saya berdusta Allah murka kepada saya saya yang takut sama saudara <laughs> oh kalau saudara jadi kekasih Allah hmm, Allah buat takut siapa tuh eh, Syekh Ahmad Yasin Gak lihat itu Naik kursi roda Tahu siapa beliau? ulama di Palestina keder itu Israel tuh sangat takut dengan aki-aki lumpuh buta <clears throat> takut memang para kekasih Allah mah nggak ada takutnya oleh selain Allah oh kalau saudara jadi kekasih Allah meninggal nanti kuman belatung cacing nggak ada yang berani makan karena mereka juga bertasbih kepada Allah Ini kekasih Allah Tahu kan kalau kekasih Allah itu apa? Allah akan memberitahu malaikat Jibril Jibril Aku cinta fulan Malaikat Jibril tahu malaikat Jibril beritahu semua penghuni langit yang pasti lebih banyak daripada penghuni bumi Cintailah ya Allah cinta, cinta semua cinta. Dan juga makhluk di bumi ini. Dah. Makanya hidup mah pengen jadi orang yang dicintai Allah. Benar? Penguasa langit bumi, penggenggam jagad, penentu setiap takdir, penjamin dengan jaminan yang tak tergoyahkan, penolong yang tidak bisa ditembus oleh siapapun pertolongannya. Masya Allah. Ah, dunia mah kecil mungil, segede menel surenel. Apa itu? Orang yang kenal Allah pasti nggak silau oleh dunia ini. Karena terlalu kecil, benar? Orang yang membesar-besarkan dunia karena belum kenal kepada kemahabesaran Allah. Orang yang suka bertengkar nggak jelas ya, bertengkar itu ada yang amar ma'ruf nahi mungkar itu amal soleh karena diperintahkan Allah. Tapi ada yang bertengkar karena nafsu. Hmm. Jelas hadirin? Gimana Ustaz? Ada lagi yang mau dibaca? <coughs> Saya minta maaf ya. Ini leher milik Allah. Jadi Allah lagi nyimpen sedikit luka di sini pita suaranya agak rada tertekan nggak apa-apa semuanya ada yang punya betul kenapa dong Allah nyiptakan sakit mungkin saya kurang amanah terhadap tubuh ini terlalu diforsir sehingga tidak seimbang harusnya kan semuanya eh, seimbang adil mungkin karena ada dosa-dosa saya selama bicara menyakiti orang yang enggak ketebus oleh istighfar tapi ketebusnya oleh sakit ini. Ya. <laughs> Saya baru tahu makanan enak tuh susah nelen, ya. Lihat dikirim ayam, oh ini merejeki santri, saya bagian lihat aja. So, makan am, um, hmm, gitu ya. Lampi abdi ada yang ngirim jeruk eh perih hadirin sok mangga ah hmm, begini rupanya <laughs> saya bagian dikirim dan santri yang bagian makan gitu makanya beberapa santri saya tuh lebih gemuk di sininya ya namanya sudah rezeki beliau ya saya bagian lihat megang mangga <laughs> alhamdulillah <clears throat> silakan Oh tahu obatnya? Kata dokter kemarin cuma dua resepnya. Satu, jangan banyak bicara. Dua, nggak boleh terlalu capek. Jangan banyak aktivitas. Susah dua-duanya. Nggak bicara gimana ceramahnya. Ahuleng di sini. Kan rada kurang bagus ya. Kemudian jadwal yang sudah mau dibatalkan asa nggak enak doakan aja ya supaya sembuh supaya dapat yang terbaik dari Allah ya silahkan Ustaz dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda empat perkara yang barang siapa diberi keempat perkara itu maka sungguh ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat satu hati yang senantiasa bersyukur Dua lidah yang senantiasa berzikir Tiga badan yang senantiasa bersabar Atas segala musibah Dan yang keempat Seorang istri yang tidak berkhianat kepada suaminya Menjaga kesucian dirinya Dan harta suaminya Dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dan orang yang tidak berzikir kepada Robnya seperti yang hidup dan orang yang mati. Alhamdulillah, saudara dapat ilmu, saya dapat minum. Ya, masya Allah. Kalau lagi sakit nggak usah kelihatan menderita, ya nggak kelihatan kan? Karena kalau kita memperlihatkan derita, kita seperti menghalapkan belas kasihan orang, simpati orang, padahal nggak menolong apa-apa, hanya karena hati berpaling saja dari Allah, pengen orang mengagumi kesabaran dan sebagainya, nggak usah, apa adanya saja.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 Harusnya zikir Fatihah itu menjadi kesukaan. Ada seorang yang membaca zikir Fatihah ini nangis terus. Nangisnya tuh yang terseduh-seduh karena menjiwai <clears throat> zikir ini. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, sahih, ya. Jadi ketika seseorang membaca Fatihah itu Allah tuh ternyata menjawab. Kalau bagus. Ketika di sini disebutkan hadisnya. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kalau kita beri jeda Kita rasakan pada saat kita baca Alhamdulillah tuh Allah yang maha dekat, yang maha mendengar Yang maha tahu Memberi jawaban seperti ini <clears throat> Allah menjawab Hambaku telah memujiku Ar-Rahmanir-Rahim Hambaku telah menyanjungku Maliki yaumiddin Hambaku telah memuliakanku Dia juga berfirman Hambaku telah menyerahkan dirinya kepadaku Jadi ketika kita nyebut <clears throat> Allah yang maha dekat menjawab إياك نعبد وإياك نستعين Lalu Allah berfirman Ini dibagi antara aku dan hambaku Dan ia akan memperoleh apa yang ia minta Ihdinas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Lalu Allah menjawab, ini adalah khusus bagi hambaku. Dan ia akan memperoleh apa yang dimintanya. Makanya ada orang yang baca fatihah, terus doanya jadi diijabah. Saudara tahu tentang kisah yang kepala suku disengat berbisa? Lalu kan dibaca fatihah, ludahnya, izin Allah, doa, minta disembuhkan, sembuh. ada darahnya Alhamdulillah Darahnya masih cair Karena kalau membeku mudah-mudahan. Alhamdulillah semuanya pasti baik. Tak ada perbuatan Allah yang jelek. Mau gimana gimanain aja kita, pasti baik. Karena tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Yang jelek itu kita tidak terima perbuatannya. Tidak syukur atas karunianya. Tidak sabar ketika menghadapinya. Padahal pasti baik. Udah nggak usah mikirin darah ya. Nah. <coughs> Jadi sahabatku sekalian, ayo sekarang kalau baca Fatihah dijedakan dikit ya. Tunggu jawaban dari Allah, nikmati inti antara hambaku dan aku, terutama yang terakhir ini nih. Ihdinas siratal mustaqim Berikan kepada kami Jalan yang lurus Petunjuk jalan yang lurus Siratul ladhina an'amta alaihim Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat Ghairil magdubi alaihim Bukan orang-orang yang engkau murkai Waladolin Dan bukan orang yang sesat Orang itu sebetulnya menurut Fatihah itu dibagi tiga Satu orang yang diberi nikmat yang kedua orang yang dimurkai, yang ketiga orang yang sesat. Kalau orang yang <clears throat> dimurkai dia tahu tapi nggak mau melakukannya. <clears throat> Kalau yang sesat ya dia milih jalan yang salah. Nah itulah teman-teman nikmati Fatihah ya. Yang banyak kemudian doa sesudah itu. Jangan tergesa-gesa. Coba nanti kalau sholat, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sohih begini kok. Berhenti, berhenti. Yang wajar berhentinya. Masya Allah. Enak. <coughs> Atau al hasyr Atau Al-Hadid. Zikir Quran. Ustaz, ada Al-Hadid? بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بشير ما شاء الله hadirin Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih Itu kalau dibaca artinya indah Sabahalillahi maafis samawati wal Bertasbih kepada yang Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk bahan zikir ya, karena kita usahakan zikir Al-Qur'an kalau dihafal bagus ini. <clears throat> Subhanallahi ma fis samawati wa bertasbih kepada Allah. Apa yang di langit dan di bumi. Wa huwa azizul hakim. Dan dialah Allah Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Itu udah zikir lahu mulkut samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir milik Allah lah lahu mulkut samawati wal ardi milik Allah lah kerajaan langit dan bumi yuhyi wa yumit dialah Allah yang menghidupkan Dialah Allah yang mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala-galanya tidak ada yang kuasa selain dia. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa di syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin dan dialah Allah yang maha mengetahui segala-galanya, maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah Tidak ada yang luput هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بشير Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa fisitati. kemudian sumastawa 'alal ars, kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan keluar dari bumi, dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dan wallahu bima ta'maluna ta dan dia melihat apapun yang kamu kerjakan. Zikir bukan ini? Zikir. Iya kan? Coba baca lagi tahajud, itu ada terasa nanti ditemani. Pahami artinya. Jadi membaca Al-Qur'an jelas jadi zikir. Oh, Allah tahu nih apa yang kita kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basyir mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. milik Allah kerajaan langit bumi wa ilahi turja'ul umur dan kepadanya lah segala sesuatu dikembalikan hei mau ke siapa lagi yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail dia masukkan malam ke dalam siang dan dia masukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bidatis sudur dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Coba hafalkan hadirin. mau hafalin. Nanti tahajud baca ini. Enak. Itulah PR hari ini. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. E, minggu depan kalau ada umur kita akan bahas tentang zikir-zikir makhluk-makhluk lain ya. Gimana batu zikir, air, kuman, itu semua ada dalil-dalilnya. Jadi nanti kita tahu bahwa kuda itu berdoa Tahu nggak bahwa kuda tuh doa sahih loh. Dia kalau pagi-pagi tuh fajar boleh doa. Kuda nih. Doanya adalah minta supaya menjadi milik di, dianggap keluarga atau menjadi harta yang sangat dicintai oleh pemiliknya. Itu kuda tuh. Kalau di kita mah motor mungkin ya. <clears throat> Makanya saudara sing sayang ke motor tuh ya. Ya jangan berlebihan Dimandiin, dibawa ke kamar Bukan itu Ya jangan diperlakukan zalim Karena semuanya juga bertasbih Motor kalau dipakai maksiat Sedih dia ah, Saya sama. Saya kalau dipakai bobogohan Maunya meletus aja bandel. <laughs> Nah, yang bonceng calonnya kesini stres nih Motor takut stres Terima kasih kawan-kawan. Eh, Alhamdulillah, lihat itu kamera. <clears throat> Tolong dilihat. Ada kamera baru. Sekarang ada divisi baru di sini di grup SMS Tauhid. E, nanti ada namanya PH Production House ya. Jadi dibuat rekaman-rekaman yang berseri apakah yang ringkas tiga menitan rencananya juga tayangan yang setengah jam Aik Al-Hikam Asmaul Husna dengan harapan nanti saudara bisa mendapatkan yang lebih mudah dengan kualitas yang lebih baik Alhamdulillah baru niat ada yang ngasih kamera, tripod, ini oh datang aja Allah menggerakkan siapa yang datang nah, itu harganya 28 juta Enggak eh, nggak usah terlalu banyak dipikir ya yang penting mikir saya bisa nyumbang apa itu. yang kan? Wah mudah-mudahan hasilnya gratis. Nah itulah jiwa kefakiran jangan yang Orang memikir mikir pengen nyumbang, ini mikir pengen gratis. Halo tahu tidak yang mikir gitu? Eh teman-teman sebisa-bisa ya jangan suka nerima yang gratisan ya. Di bawah sekarang disiapkan buku-buku gratis judulnya Arashid. Saudara bisa dapatkan. Tapi di sampingnya disiapkan kotak infak. Mau ambil gratis kalau saudara memang fakir sejati boleh ya. Ate <laughs> ah, itu rela ente kalau mau ngasih mengasih lah jangan pakai ancaman. Beberapa teman-teman ada yang beli buku 25 juta lalu disimpan di tokonya gratis. Di bawahnya disimpan kotak infak. Saya pas ke toko itu ada yang ngambil tiga, ngambil dua, milih tapi masih uangnya tuh besar tuh. Yang punya toko niatnya gratis, yang infak senang, masuk juga sesukanya. Hmm. Cobalah teman-teman kita budayakan. Kita harus malu sama Twitter, Facebook, YouTube. Nggak bayar kan ya? Hah? Mereka membuat sosial tidak bayar nggak tahu niatnya apa tapi manfaat buat orang banyak kalau dipakai benar saya juga dakwah pakai Twitter nggak bayar 400 ribu lebih sekarang followernya dakwah baru tiga bulan ini dengan Facebook nggak bayar 160 ribu lebih dalam tiga bulan ini yang ikutnya di Kanada di Cina di mana-mana tuh Aduh, kalau soleh teh si Eta ya. Siapa sih yang bikin Facebook teh? Siapa Ustaz? Samsudin lah kita mau ngamar. Ya. Siapa? Mark. Agak susah ya si, si Acep itulah ya. Cecep Mark. Harusnya kita doain sing dapat hidayah ya. Dan mudah bagi Allah. Tapi kita harus iri nih bisa membuat sesuatu yang mudah diakses manfaat benar Alhamdulillah SMS Tauhid juga dengan segala keterbatasannya niat gratis dulu kan katanya ada perusahaan yang harus bayar ya 2000 satu SMS wih mereka jegud ya sekarang tenggelam tapi dengan gratis Alhamdulillah kalau data secara umum sudah di atas 600 ribu sekarang. Kita buat gratis, tapi yang diberi sadar diri. Jangan terlena di dalam senang mendapatkan. Ini izahnya turun. Nah kan berkurang harta, ya kan? Uang masuk ke SMS Tauhid, insya Allah pakai banyak manfaat. Ada yang perlu bantuan, sakit, kita bisa beli mesin baru, server baru, masya Allah. Ya. Nah rencananya sekarang kita buat video gratis. Jadi kalau saudara mau nonton harus sama-sama lihat ke lubang di sana. Ya. Nanti kita coba bagikan tayangan ini ke TV-TV lokal seluruh Indonesia. Gratis ya. Jadi bisa nonton TV di mana-mana tanpa mereka mengeluarkan biaya Senang kan? Yang penting kan dakwah sampai. Setuju? Eh baru juga niat gitu. Berdatangan, ada yang ngirim tripod lah, ada yang buat lampu segala macam berdatangan. Masya Allah, Masya Allah. Baru niat mau gratis ya. Makanya coba mindset kita kita robah. Jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan tapi berpikir apa yang bisa saya berikan. Boleh berpikir apa yang mendapatkan? Boleh, saudara ke sini mendapat ilmu, ya kan? Tapi pulang dari sini, ya pikirlah masing-masing. Apa yang saya bisa berikan ke pesantren ini? WC sudah saya penuhin tadi. Makan di mana, minum di mana, tiga hari setor di sini. Ya. Kan? apa-apa saudara sudah takdirnya WC umum ya cuman kalau lihat keran aduh saya ingin nyumbang keran boleh ya gitu mikir Alhamdulillah kalau pikirannya selalu ingin memberi memberi Allah kasih lebih Allah maha tahu isi hati benar setuju kah Ayah Rasulullah sibuk mendapatkan sibuk memberi hmm. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sepertinya tahun depan kita akan membangun masjid memperbesar dua kali ini. Insya Allah ya. Mungkin nanti kita ini full untuk akhwat. Mau akhwat? Kami di mana tuh? Nah, mungkin nanti ada rezekinya entah ke sebelah mana tapi nanti akan lebih luas fasilitasnya bismillah ya nabung dari sekarang supaya pas pembangunan nanti kita kebagian rumah di sorga benar kalau lihat masjid tuh pengen pengen gitu kalau kontrakan sekarang mah udah kecil eh, rada susah beli rumah ya kan nabung lebih banyak untuk beli kapling di sorga belum tentu panjang umur lagi musim sekarang pemuda meninggal ya kan. Jangan ragu-ragu ya. Mau pulang ke Allah punya rumah di sorga. Ini serius hadirin dunia gak ada apa-apanya. Terima kasih. Doakan saya ya mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kita akan kumpulkan wakaf amal jariah Insya Allah semuanya dilihat, dihitung dan cukup Allah yang membalas dengan sempurna.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 عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Hadirin Allah yang maha agung yang menakdirkan pertemuan ini ada dia tahu siapa kita yang sebenarnya hanya kemurahan Allah saja kita yang berlumur dosa ini dikumpulkan di masjid ingat padanya beramal yang dituntunnya Masya Allah pada saat yang sama seperti ini tidak sedikit orang-orang yang lupa kepada Allah bahkan sedang bermaksiat marilah kita beristighfar hadirin sing tulus kita mohon ampunan karena majelis jikir, majelis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim lembar-lembaran kotor istighfar hadirin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim jujurlah yang durhaka kepada orang tua selama ini Astagfirullahaladzim yang air susu dibalas air tuba yang menyia-nyiakan sisa umur orang tuanya yang jarang mendoakan keduanya dengan tulus yang sering mengiris hatinya Rabbing fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira Rabbing fili ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغير رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Astagfirullahaladzim Istighfar Yang hidupnya bergelimang dosa Yang pernah mendekati zina Yang matanya berzina Yang pikirannya kotor yang tubuhnya kotor. Astagfirullahaladzim Allah pasti melihat apapun yang kita lakukan Tidak ada yang tersembunyi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Yang masa lalunya kelam Ingat dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ingat dosa yang berulang-ulang dilakukan. Padahal tahu itu dosa. Tahu itu dosa أستغفر الله العظيم أدعو يا الله أستغفر الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Astagfirullahaladzim Istighfar Yang selama ini munafik Yang mulutnya berbohong yang suka mengingkari janji yang tidak amanah astagfirullah yang sombong astagfirullah yang ria aduh istighfar yang hatinya penuh kedengkian yang sering zolim kepada orang lain astagfirullahaladzim wa Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah ya Allah ya ghafurur rahim Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha taubatan qoblal maut ya Allah Walau matata indal maut Lamagfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nazaluka husnal khatimah Wa na'udzubika min su'il khatimah Ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhoka kawal jannah wa na'udhu bika min sakhatika kawanna Rob, jadikan saat ini saat engkau ijabah doa Saat engkau ampuni dosa Saat engkau hapuskan aib Saat engkau beri para peminta Wahai Allah yang maha dekat Wahuwa ma'akum aina ma kuntum Kabulkan doa kami ya mujib Amin Hadirin bagi yang masih ingin minta kepada Allah Allah maha mendengar doa Doalah masing-masing Jangan ragu-ragu Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Hanya Allah yang kuasa merubah takdir kita Allah maha dekat Maha menata, Maha mendengar Maha baik Allah janji tidak akan mengecewakan Amin ya Allah Amin ya Mujib Ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah berikan kekuatan iman bagi kami ya Allah bersihkan keyakinan kami ya Allah berikan kehusuan dalam ibadah berikan keikhlasan dalam beramal ya Allah berikan istiqomah ya Allah Allah marzukna istiqomah Ya Allah Kuatkan kami agar tidak tergelincir berbuat maksiat Jangan biarkan kami berbuat maksiat Ya Allah Berikan kekuatan menghindar dari maksiat Sekecil apapun Rob kami ingin bisa pulang bersih Ya Allah Jauhkan kami dari perbuatan dosa Ya Allah Lindungi kami dari perbuatan zalim Ya Allah Jadikan sisa umur ini berkah Penuh manfaat bagi agamamu Umatmu Allah اللهم muminin, awal muminat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin Rabbana atina min ladunka rahmah Wahayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. ala al mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <clears throat> Jangan lupa doakan ah <clears throat> Makasih teman-teman jauh-jauh sudah datang ke sini juga para pendengar di radio dan di di salingsapa.com. <clears throat> Kalau bagus nanti hasil tayangan malam ini diedit Dan pengajian malam Jumat depan sudah bisa diperoleh bagi yang memerlukan Makasih kawan-kawan Maafkan A'a Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilahi anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.